Abul Qasim Al Junaidi nanti ngutus santri ini. Dong tuh kok daging, misalnya tiga ini dia satu sewu, tuh kok satu kilo. Boleh daging regane satu serompulon. Ya Ustad, duit kurang, lah kok kurang? Satu kilo nih satu serompulon, duit jenengan namun satu sewu. Yo ya, gaya murah. Sarane pun, yo ya, rasa tuku. Jadi <laughs> ulama di sini cara berpikir simpel. Sing marai larang, mereka kowe kepengen tuku, atau pengen ralar, yo ya, jo. Arkhisuli gaya murah. Carane seperti rasa tuku. Gue sambat larang mergo kepengen. Mulane Mustofa roh nak mobil naik barang ora roh ora tau tuku. <laughs> Harga umroh naik yo. Ora roh ora kepengen apa? Umroh. Jadi lama di saya simpel. Nak kepengen sesuatu itu gak ganggu dek, nek dan kebilang. Arfi suhu gay murah. nih, piye biaya ya tubuh. Ini cara nih ulama riyen cara nih mikir Jadi, Misalnya kata sekolah ini termasuk ulama zaman akhir. Niku kula semua iling-ilingan ilmu iku ono ngoten mau. Jadi kula niku nganti sakniki nak salat itu jarang kula salat sunat, tapi coba tiru, keliru kan kira. Kula niku jarang salat sunat. Tapi kula nak salat fardu kaya untuk dunia sak ini. Iku kula niku yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia nggih salat nih. Kalau baleni manggil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ya pangeran itu sholat. Ya kula nak sholat tak nikmati tenan. Sampai kula nu rapati iso dadi imam, karena kula nu nak sujud ku nek mati kan, Jadi ya Allah kula kok sujud. Sebenarnya neng ketemu pangeran itu paling gampang ya nak pas sujud nih. Artinya di alasan kula neng dunia nate sujud, nate ruko, nate mau coporkan. Pon mergolian ini ku kenangan sing ora jelas. Lan ulama ditakoi umpama kowe dikongkon salat dikongkon mlebu swarga milih jadi jare ulama aku, aku milih salat kok iso aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku mergo kepen nang kelon nang urip enak mangan enak tapi nak aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba itu takzim dan pangeran tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu yang mau nuruti nafsuku yaitu mdu swarga itu paling banter mau ngeloni widadari mana jadi banyak ulama sing jadi wali itu karena berpikir begitu. Saya ini zaman akhir <laughs> gak sholat itu sujud pangeran kepengen demi pengelolaan pengelon widadari wangi sholat. Pokoknya dom lebih warga gue. Lu <laughs> rasa mati, kadung keliru. <laughs> Nah gue kan demi ngelon dari boleh wangi sholat. Abot wargamu tak jamin yakin. Nah iya, gue boleh wangi sholat demi apa saja? Ayo jawab mumpung Urung ditakoki malaikat malik lho. Iki iki pelatihan. Ya iya demi ngeloni widadari mbok rewangi. Ngono kon buswar. malah lah Bu Suwar. Uang kok eleke ngono. Mulai marah ini mulai saya yo, jadi marah ini. Bayang kan bus warga ragilem, besolat sih. Mau bu swarga ampun Gusti kula salat riyen. Ya wis kadung ra gelem ya wis. Agak ah, swarga selawase. Jadi tawarai, warai sing bener niku hidup iku nganggo ilmu hakikat. Hakikat kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib takdim ning Allah Subhanahu ada Ta'ala ngono se. Mulane status permanene menungso ku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdulul Khalqi. Status paling dibagakno Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba iku ya nikmati mati sujud. Mulane Nabi ku nak wis salat iku ya nganti sikile abdul ra krasa. Manjen ya kawula tenan. Ora kaya kowe trawe rambar bari imamnya elek iku ora barbar. Nanti imam nggak cepet rawai idul adha. Iku wis ora wali blas. Nah, ono sing rawali malah gugat rawai ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra trawe gugat sunat e trawe, malah parah meneh. Dadi wong zaman akhir wis ruwet. Wis ruwet kok. Mulane salat iku sampean nek iso, ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardu sing tenanan dijiwai. bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allah Akbar ngakonin Allah itu maha besar. Ya wes, sak gede-gede ini kamu jadi gede pangeran. Mulane tenang aja, engko sahur ning akhirat Mereka ke wali diutang ra nyaur, nyaurnya akhirat. Wong sugih yang napa? Mulan jaran wali utangnya akeh tak kok ilake wali kok utangnya akeh. Sok tak sahur yang akhirat lebih ya <laughs> suket kuning kok ono. Ya. Kodene donyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur apa? Tapi aja tiru kowe wali. <laughs> Kowe tiru ora nyaur dunia nopo, Akhirat. Jadi eling-eling ya, tak warai ya. Jadi carane jadi kawula niku ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki kowe balik ning pangeran balik ning pangeran niku orientasi em niku balik ning pangeran aja menuruti nafsu nuruti kepinginan orientasi kita semuanya iku ila Allah wa ma Allah wa billah lan sulam taufik ku ngarang kitab sulam iku maknane iku napa tangga taufik itu maknane hidayat tangga-tangga menuju hidayat dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Mana dari Islam Taufik itu ya, domir minhu wa ilaihi wa bihi wa lahu. Itu sampai kiai ini nak mau bingung domir ya. Bukan minhu wa lahu wa bihi. Oh, ya maknanya itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Terus kalau mulang ngatain ini segiling-gilingan. Bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam Misalnya aturan wong wedok nak dipegat ini ngene, nak ape kawin syarat saya nikah ini. Lalu kalau rapati cocok mbek mursid, tapi sama aja anut kula. Kula hormat tapi mursid, kula ketemu ya tak cucup, tapi kula rapati cocok. Kadang-kadang ono mursid iku nak nerangno ora tau nerangno kayak pangeran, nerangno derajat ini. Lo ngaji pun terang hukumnya pangeran, terang terang identitas ini lapo, ini dibakas, gak penting. Yang penting terang hukumnya apa? Pangeran. Mulane mesti ini ulama fakih be ulama toriko. Mesti ini jadi ini wali di ulama fakih. Be ulama fakih nerangno hukum halal halal apa pangeran kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang jadi wali ku mursid. kum mursid nak wiridan iso nangis, mau fakir iso nangis. Akhirnya sing ahli fakir asih jadi nopo Wali. Mesti ini gampang jadi wali ku ahli fakih. Mereka sing dimaksud majalis dikriku majalisul halal wal haram. Iku majlis sing nerangno halal lan nerangno napa Har. Iki penting kalau ngerti. Iki kados wau to nggih. Sampean kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa abudu. La tutikhu wasjud Qadari. Jadi pertama kanjeng Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi piye? pokoknya urip iku wasjud waktu hari Ya sujud lan mendekat yang pengen. Wes titik urip wis ya ngono tok. Lan nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulane ketika nek kanjeng Nabi kan apene salat fakaan nah salat muwattiin koyok-koyok itu salat wong sing pamit itu terakhir salat Anda. Ya terakhir salat Nah saya ini kan isu sholat kopi agak dia, dia sholat fardhu sing tenanan. Cukup sholat fardu fardhu ora tenanan. Bar sholat fardhu jadi wah namun fardu fardhu kok bener kok tak jabli be sunat. Nak bener iku substansi rai iso jabli sunat iso beli ora nak arah bener iku ora substansi, karena <laughs> substansi cara mobil lo. bane sing coplok kudadani piye <laughs> bane sing coplok. Lah nak rusak kena bobal, bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu, itu bisa ditambal dengan apa? Tapi nak kesalahannya krusial ya fardunya harus diulang. Orang kok ditambal dengan apa? Tiling-tiling, ya, tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena lewat jembatan iso itu paling penting. Ku hakikatnya orang kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Bukti ini kira lewat mobil lah, melaku ya iso lewati jembatan, mereka jembatannya rara rusak. Ono mobil lah nak jembatannya rusak raiso iso Berarti penting di mobil ke jembatan. Penting jembatan. Tapi uang darah nih rata-rata muni penting. Ya wahakada wahakada. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini kolat ma'rifatuhu billah. Mesti ma'rifah ini pangeran itu sidik. Terus sama kali kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang apa dipateni uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhe. Tapi nak bunuh diri kan langsung. Gampang di dipateni uang bunuh diri. Gampang bunuh diri.